Yaitu ucapannya nihayatu iqdamil uqul iqalu وأغلب سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا كما مريكا نهاية إقدام العقول ujungnya pada akhirnya orang yang ekdamul uqul yang mendahulukan akal adalah iqal.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 Ternyata hasil dunia kita hanya susah, capek, bencana. Lelah. apa Apalagi. Walam nastafid min bahtina tula umrina. Sungguh kami tidak mendapatkan faedah apapun sepanjang umur kami. Lihat persaksian mereka. Walam nastafid min bahtina tula umrina. Kami nggak mendapatkan faedah apapun sepanjang umur kami.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 Wassalamualaikum taufik wal afiyah. Wa naslul hidayah wa rahmah subhanakum bihamdik. La ilaha illa wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.